Pada pagi hari ini subuh Jumat tanggal 8 bulan Syaban 1438 Hijriah Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga baru saja kita mengikuti melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Jihad ini Harapan kita semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan kepada semua umat Islam. Tidak sulit sehingga tidak sulit melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Delapan macam yang Nabi berlindung dalam kehidupan ini. Tema ini kemarin subuh Kamis Sebagian kita sampaikan di masjid Hasanuddin Majdi Rasulullah SAW berlindung dari delapan macam Yaitu sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia Yang menjadikan manusia tidak benar kehidupannya jika yang delapan macam ini ada pada kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan seringnya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perlindungan yang paling baik kecuali minta perlindungannya kepada Allah taala. Berlindung kepada sesama manusia adalah satu perlindungan yang akan membawakan kita kepada sebuah kemusyrikan yang akan menyeret kita kepada persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih jika memohon perlindungannya itu kepada orang-orang yang sudah lama meninggal dunia. Rasul mengajarkan doa agar kita berlindung kepada Allah taala dari segala macam baik berupa maya mara bahaya akan menimpa kepada kita. Salah satu di antaranya doa yang sangat populer. An Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Talha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallam berkata kepada Abu Talha Iltamis gulaman min ghilmanika yakhdumuni Wahai Abu Talha Persiapkan berikan gulam Seorang anak kepadaku Daripada anak-anakmu Untuk berkhidmat kepadaku Nabi meminta dibantu oleh seorang anak kecil Dan Rasul meminta agar anak itu dicarikan oleh Abu Talha Siapa Abu Talha? Walid bin Sahal radhiyallahu an seorang muslim seorang sahabat Nabi yang masuk Islam karena didakwahi oleh calon istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anha Rasul meminta kepada Abu Talha untuk disiapkan anak-anak dalam membantu kepada Nabi di samping itu Rasul adalah karakter yang sangat senang dengan para remaja Rasul membina Rasul membina kehidupan para remaja-remaja. Termasuk Anas bin Malik, seorang remaja yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Talha menerima perintah itu dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Talha membawaku dan memboncengku kata Anas bin Malik. Sampai menghadap kepada Rasul SAW. Anas bin Malik adalah anak tiri Abu Talha. Abu Talha Zaid bin Sahal kawin dengan Rumaisya binti Milhan, ibu kandung Anas bin Malik dari suaminya Malik bin Nadar yang tidak mau masuk Islam. Aku dibawa Abu Talha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu aku akrab dan dekat dengan Nabi. Setiap aku melihat Nabi memohon, bermunajat, meminta kepada Allah Ta'ala. Sangat banyak perkataan dan doa Nabi yang kudengar. Salah satu di antaranya doa yang didengar oleh Anas bin Malik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dal'id dain wa ghalabat rijal Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari Artinya doa Rasul ini adalah sahih sampai kepada kita. Sangat baik untuk kita amalkan doa ini. Nabi berlindung daripada alham. Alham itu satu kebimbangan kegelisahan yang ada di dalam hati. Kenapa Rasul berlindung daripada itu? Karena hati yang gelisah, hati yang tidak tentram akan membawa kepada sesuatu yang tidak konsentrasi. Kehilangan konsentrasi dalam ibadah. Kehilangan konsentrasi dalam bekerja. Kehilangan semangat makan dan minum karena kegelisahan hati. Yang pertama Nabi berdoa kepada Allah agar dicabut rasa gelisah dalam hati beliau. Yang kedua wal hazan. Nabi berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hati yang sakit. Sakit hati. Wal ajz dan perasaan lemah. Loyo tidak bersemangat menghadapi kehidupan ini. Wal kasal Nabi berdoa kepada Allah agar jangan Allah jadikan seorang yang pemalas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat pemalas. Karena pemalas adalah sifatnya orang munafik. Apabila mereka melaksanakan sholat, kumu kusalah. Dia melaksanakan sholat itu dalam keadaan bermalas-malasan. Nabi berdoa kepada Allah agar Allah jangan jadikan al-bukhli seseorang yang pelit atas kelebihan yang diberikan oleh Allah taala. Nabi berdoa kepada Allah daripada al-jubni. Jubun. Jubun itu pengecut lari dari medan perjuangan. Juga seperti orang munafik yang diceritakan. Rasul berlindung kepada Allah agar jangan diberikan dhul'iddain. Terlilit hutang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ghalabatir rijal. Dikuasai oleh seorang laki-laki. Dikuasai oleh seseorang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, delapan macam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal-hal yang menjadikan kehidupan kita yang tidak baik. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Cerita yang seperti ini juga pernah diceritakan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin al-masjid. Satu hari Nabi memasuki sebuah masjid. Nabi masuki masjid. Faiza huwa rajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Nabi melihat seorang laki-laki dari kaum Ansor yang bernama Abu Umamah. Pakol maka Nabi berkata kepada Abu Umama, Ya Aba Umamah mali araka jalisan pil masjid fi ghairi waktu salat. Wahai Abu Umama, aku sering melihat engkau senantiasa berada di masjid sekalipun bukan pada waktu salat. Artinya berpagi-pagi selalu ada di masjid. Selesai salat selalu ada di masjid. Aku lihat itu Kamu hai Abu Umamah Kala maka Abu Umamah berkata Hamumun lizamtani Wadayuna ya Rasulullah Wahai Nabi Hati saya sedang gelisah Hati saya gelisah Wahai Rasul Saya terlilit utang yang banyak Memiliki utang yang banyak Dan hati yang gelisah Sehingga dia tidak berani keluar dari masjid Pakol maka Nabi bersabda kepada Abu Umama. Apalau alimuka kalaman iza anta qultuhu azhaballahu azza wa jal. Hammaka wa qada an katainat. Maukah aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat doa-doa yang jika kamu membacanya pagi dan sore Allah akan mengangkat kegelisahanmu dan Allah akan melunaskan segala hutang-hutangmu. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Mendengar tawaran itu qala Abu Umamah maka Abu Umamah berkata, "Bala ya Rasulullah, ajarkan kepada kami wahai Nabi. Doa apa itu yang akan kami baca dan kami amalkan?" Qala maka Nabi bersabda, Kul idza asbahta wa idza amsayta." Baca apabila pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhli wa min ghalabati ad wa kahri rijal doanya maksud dari doa itu mirip dengan hadis yang di atas hadis yang kita kemukakan dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari. Qala fa fa'altu dzalik maka aku perbuat itu, aku lakukan itu. Tiap pagi aku baca, tiap sore aku baca. Fa'adhaballahu azza wa jal hammi wa qada'in ini Maka Allah menghilangkan kegelisahan hatiku. Dan Allah melunaskan segala hutang-hutangku. Para jamaah sekalian rahimakumullah, indah sekali doa ini. Doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa ini hadis ini dari Abu Said Al-Khudri ini satu-satunya diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud satu-satunya yang meriwayatkan hadis ini. Doa ini sangat masyhur daripada doa yang disampaikan hadis yang pertama. Kalau Bapak boleh meneliti, doa ini berbeda. Hadis yang pertama yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Kemudian doa yang kedua yang diajarkan Nabi kepada Abu Umamah dari Abu Said Al-Khudri yang pertama dari Anas bin Malik. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa auzubika min ghalabati dain wa karrijal. Ada beberapa kali kalimat aku berlindung kepadamu. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kegelisahan dan kesedihan hati. Ya Allah aku berlindung kepadamu daripada lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu daripada terlilit utang. Aku berlindung kepadamu daripada digagahi oleh seseorang Dikuasai oleh seseorang Para jamaah Dalam riwayat hadis yang kedua Ada kelemahan-kelemahan Dari seorang rawi yang namanya Ghassan bin Auf Wahuwa layinul hadis Dan dia memiliki hadis yang lemah Wahada huwa alladhi da'ifa bihal hadis Dan dengan Ghassan bin Auf itulah yang menjadikan kedudukan hadis yang kedua ini lemah. Akhrajahu law Abu Dawud wahdah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud satu-satunya. Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Saji, Imam Al-Azri, Al-Uqaili, Al-Mundhiri semuanya berpendapat hadis ini adalah hadis yang lemah. Al-Syeikh Al-Bani menempatkan hadis ini dalam silsilah da'ifah wal-maudu'ah. Dalam hadis-hadis yang lemah. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Artinya dari dua hadis yang berbeda. Yang pertama hadis sahih. Dan yang kedua hadis yang lemah. Dan yang diajarkan pun doa-doa minta perlindungan daripada delapan macam. namun dalam redaksi yang berbeda. Justru yang lebih populer di tengah kehidupan masyarakat adalah doa yang disampaikan Rasul kepada Abu Umamah dalam riwayat yang kedua. Yang kedudukan hadisnya lemah. Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli Wa auzubika min ghalabati dain wa rijal. Adapun doa yang Nabi ajarkan pada hadis pertama dari Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal jubni wal bukhli. Para jamaah sekalian rahimakumullah Maksudnya pada saat kita mengamalkan sebuah doa Yang dalam doa itu ada pilihan Doanya sama, redaksinya sama, maksudnya sama namun redaksi yang agak berbeda. Yang satu dilandasi dengan hadis yang sahih dan yang satu agak lemah. Tentu kita akan memilih doa-doa yang diajarkan kepada kita dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kenapa justru yang lemah yang populer? Bismillah. Sejak awal Memang kita banyak tidak peduli dengan kelemahan-kelemahan satu anjuran yang datang kepada kita. Contoh, kalau kita buka puasa di seluruh Indonesia, baik buka puasa itu berjamaah atau dengan satu keluarga, menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Semua kita sudah siap, baik itu kurma atau apapun yang kita makan. Dan sampai berbuka puasa, 90% manusia berdoa, jamaah berdoa, Allahumma lakasumtu, wabika amantu, wa alaika tawakkal. Allahumma lakasumtu, wabika amantu, wa ala rizkika abtartu. Baik lewat buka puasa mengikuti di televisi-televisi, atau buka puasa mengikuti di radio-radio. Semua Allahumma lakasumtu. Kalau kita mencoba berpuasa di Saudi Arabia, Alhamdulillah kami enam tahun berturut-turut puasa di sana. Memang kada kedengaran sama sekali Allahumma lakasumtunya. Tidak ada satu orang pun yang mengucapkan itu. Karena Allahumma lakasumtu yang dibaca sebelum berbuka adalah doa yang dianjurkan dalam hadis yang lemah. Berarti ada yang sahihnya. Ada yang sahihnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi berbuka dengan membaca doa, Zahabat zamma wabtallatil urub wa ajri insyaAllah. Tapi yang membaca doa ini kurang lebih 10%. Dalam 10% pun membacanya salah andaknya. Redaksi doanya, Zahabat zama'u telah hilang rasa dahaga, hilang rasa haus, Wabtallatil uruk telah basah tenggorokan, Wasabatil ajr insyaAllah, dan ditetapkan pahala. Apabila rasa dahaga itu sudah hilang, apabila tenggorokan itu sudah basah, berarti membacanya sesudah berbuka sebelum berbuka. Sesudah berbuka. Sesudah berbuka membaca doa ini doanya sama, zahaba zama wabtallatil urub. Tapi dibaca sebelum berbuka. Kurma ajwa sudah di tangan, menunggu berbunyi serine ngeng zahabat sama wabtallatil urub wasabatul ajr insyaallah ngaum mantap benar tapi andaknya salah andaknya salah kenapa karena kita tidak mengerti kandungan daripada doa itu kalau nabi Mengajarkan artinya membaca doa itu setelah berbuka. Karena dahaga sudah mulai hilang, tenggorokan sudah mulai basah. Namun dahaga hilang tenggorokan basah, artinya dibacanya setelah berbuka. Apa yang dibaca waktu berbuka? Tidak ada kalimat yang Rasul baca kecuali dengan kalimat bas, basmalah. Mengambil kurma, memakan kurma dengan hitungan ganjil, kemudian minum beberapa tegok air, Baru Rasul berdoa dengan itu. Rasul berdoa. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Itu yang saya maksud hari ini yang populer dalam kehidupan kita. Justru kadang-kadang doa-doa yang bersumber dan berlandaskan dari hadis-hadis yang lemah. Justru hadis yang sahih tersisih. Para jamaah, inilah bahaya hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu yang kita jadikan rujukan dalam amal ibadah yang berakibat fatal akan menghilangkan, menggusur penjelasan-penjelasan yang datang dari hadis yang sahih. Artinya, pastikan pada saat kita mengamalkan sesuatu, itu berlandaskan kepada perintah Rasul dengan perintah yang sah, yang sahih. Karena hal-hal yang tidak sahih ini sangat banyak sampai kepada kita. Apalagi yang namanya bulan suci Ramadan, Paudilat Paudilat Ramadan banyak berkembang dengan penjelasan yang tidak sahih. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang bergembira masuknya bulan Ramadan, Allah taala mengharamkan jasadnya dimakan api neraka. Di awal bulan Syaban SMS ke sana sini dimasukkan Sampai dalam satu api kita menerima dua tiga SMS. Dan kalau kita melihat semua yang SMS itu keinginan masuk surga. Hendak masuk surga berataan. Sehingga katanya siapa yang memberitahu tibanya bulan Sya'ban. Maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke surga. Berarti ini orang ingin masuk surga. Tapi dengan jalan yang salah. Bukan itu jalan yang ditempuh. Karena Rasul tidak pernah mengatakan orang yang hanya memberitahu masuknya bulan Syaban dimasukkan ke surga. Begitu ringan dan akhirnya akan menggugurkan amal-amal yang berat untuk mendapatkan itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari delapan macam. Bagus doa ini untuk kita ulang-ulang. Maksudnya bacalah doa ini dengan mengambil kepada doa yang diriwayatkan Membukhari Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli. Wadal iddain wa rijal. Bukan dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa rijal. Tapi kenapa kita tertarik di sini? Redaksi ceritanya sangat bagus. Nabi datang menemui Umamah, Abu Umamah yang selalu berada di masjid. Nabi bertanya, kenapa di masjid terus sekalipun tidak waktu salat? Hati saya gelisah, hati saya sakit, wahai ya Rasul. Saya memiliki beban yang banyak, utang yang banyak. Nabi mengajarkan doa ini. Kemudian kata Abu Umamah, Papa Altu, aku amalkan doa itu. Sehingga Allah menghilangkan kegelisahan hatiku. Allah menghilangkan hutangku yang banyak. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang diminta oleh Nabi pertama kali untuk berlindung? Alham, satu kegelisahan hati. Kegalauan hati ini menghilangkan konsentrasi. Maka kalau bisa jangan hati yang gelisah. Kita memiliki hati yang tenang, jiwa yang bersih. Jangan memiliki hati yang gelisah. Semuanya akan kehilangan konsentrasi apabila gelisah hati. Sampai makan-makan pun kehilangan konsentrasi. Ibadah kehilangan konsentrasi, bekerja kehilangan konsentrasi. Pada saat hati yang gelisah dan Nabi mengajak kepada kita untuk berdoa agar Allah mencabut kegelisahan hati dengan beberapa tuntunan yang Nabi ajarkan. Rasul mengajarkan beberapa tuntunan kepada kita. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu wasallam dalam beberapa hadis yang sahih dan bimbingan dan tuntunan yang pertama untuk menghilangkan hati yang gelisah adalah dengan membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Allah jelaskan dalam surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum ma'izatum min rabbikum. Wasyifa'ul lima bisudur. Wahudan rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, qad ja'atkum ma'izah telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu. Apa pelajaran daripada Allah? Al-Quranul Karim. Al-Quran pelajaran dari Allah Ta'ala. Satu pelajaran yang sangat mudah untuk dipelajari. Sangat mudah untuk dibaca. Sangat mudah untuk dihafal. Sangat mudah untuk diterjemahkan kandungannya dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Qamar Rasul berulang-ulang empat kali mengatakan. Walakodiyasarnal yassarnal Qur'ana lidzikri pahal min mudakir kami telah mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran siapa yang mau mengambil pelajaran kepada Al-Quran itu kata Rasul. Yuk ambil pelajaran kepada Al-Quran. Karena Al-Quran kami mudahkan untuk dipelajari. Al-Quran dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran jadikan pelajaran. Apa yang dilakukan manusia, apa yang Allah lakukan kepada seorang manusia. Pada saat dia meninggalkan Al-Quran sebagai pelajaran. Wa may rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu Siapa yang meninggalkan Al-Qur'an sebagai pelajaran, meninggalkan Al-Qur'an sebagai pelajaran, maka didatangkan syaitan kepadanya untuk menjadi teman akrabnya, teman setianya. Syaitan mulai mengendalikan kehidupan orang yang jauh dari Al-Quran. Setan mulai memberikan petunjuk-petunjuknya, tipu muslihatnya, tipu dayanya agar orang yang jauh dari Al-Quran ini berada pada kesesatan yang nyata. Ayat berikutnya Allah jelaskan, wa annahum la yasuddunhum 'anis sabir. wa yasabuna annahum muhtadun. Setan itu menyesatkan orang itu dari jalan Allah taala. Saking liciknya setan itu, orang yang disesatkan pun tidak merasa sesat. Wa yasabuna annahum muhtadun. Dia mengira sedang mendapat hidayah dari Allah taala. Alangkah celakanya para jamaah sekalian Seseorang yang disesatkan oleh seton dengan kesesatan yang nyata, dia masih mengatakan, saya sedang berada dalam hidayah Allah Ta'ala. Tipu muslihat seton dikatakan hidayah. Bisikan seton tentang akidah dikatakan itu yang paling benar. Ibadah yang dibelakkan oleh seton itulah ibadah yang paling benar. Kenapa? Karena asal muasalnya dia menjauhi Al-Quran. Al-Quran tidak dijadikan sebagai pelajaran. Al-Quran tidak dijadikan sebagai obat hati yang gelisah. Menghilangkan kegelisahan hati, banyak yang membaca Al-Quran. Yang kedua, menghilangkan kegelisahan hati dengan zikir, Pak. Surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang yang beriman itu hatinya tentram dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Orang yang beriman hatinya tentram, hatinya tidak gelisah. Apabila dia ingat dan zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatbi'innul kulub. Tahukah dengan zikir kepada Allah menentramkan hati. Hati yang gelisah. Karena kurang zikir dan kurang ingat kepada Allah Ta'ala. Allah memberikan solusi kita dari berbagai macam bentuk kalimat-kalimat zikir sahih. Zikir yang bisa kita pertanggungjawabkan. Baik kalimatnya dan, dan cara amal ibadahnya. Cara amal ibadahnya. Kalimatani khafifatani alal lisan. Sakinatani alal mizan. Habibatan rahman. Dua kalimat yang ringan dibaca. Ringan dibaca. Berat timbangannya di akhirat. Allah sangat sayang. Allah mencintai orang yang membaca itu. Apa kalimat itu yang kita menghafal semuanya? Subhanallah wa bihamdi Subhanallah Subhanallahilazim. Dua kalimat yang ringan, dua kalimat yang mudah untuk dibaca. Dua kalimat yang nilai timbangannya sangat berat di akhirat. Dua kalimat yang Allah mencintai orang yang mengucapkan itu. Apakah kita tidak tertarik untuk membaca ini? Allah menyatakan, Rasul menyatakan, Allah sangat cinta kepada orang yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Zikir menenteramkan hati. Abdul zikri la ilaha illallah kata Rasul. Zikir yang paling abdul adalah mengucapkan la ilaha illallah. Sekalipun selain daripada itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih orang menyebutkannya dan ini bahagian daripada zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Zikir yang kita baca setiap ba'da salat. La ilaha illallah zikir yang kita baca setiap saat. Labbaik Allahumma labbaik juga zikir. Apalagi kita mencoba merenung kalimat ini ya Allah. Kadang ya wahai para jamaah, kadang-kadang air mata ini tidak terasa mengalir. Justru kita datang ke sana itu memperkenankan panggilan Allah dan kita datang dengan ketauhidan. Labbaik Allah syarik, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Karena kita diundang oleh Allah Ta'ala. Labbaik ala syarika laka baik. Saya datang memenuhi panggilanmu dan tidak bersekutu bagimu. Engkau Esa ya Allah. Tidak ada tandingan bagimu. Tapi yang dikerjakan di sana sirik habis-habisan. Apa ucapan yang disampaikan dengan perbuatan? Labbaik ala syarika laka baik. Saya datang memenuhi panggilanmu dan tidak bersarikat bagimu. Maka dosa syirik di tanah haram sangat besar. Rasul menyampaikan ada tiga yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, mulhidun fil haram. Berbuat pelanggaran di tanah haram. Mulhid berbuat pelanggaran akidah. Kalimat ini Allah pakai pada ayat 180 surah Al-A'raf walillahil asmaul husna pada'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih Milik Allah nama-nama Allah yang baik itu. Pakailah, panggillah nama Allah itu apabila kalian berdoa. Dan jangan lakukan, tinggalkan walladzina yulhiduna fi asma'ih yang membuat kesalahan, kesalahan pelanggaran-pelanggaran pada asma Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Pastikan zikir adalah solusi untuk menenteramkan hati. Kalau 50 tahun yang lewat bahari kami apabila hati pina sungsal, hati pina sakit, hendak penarang hati, menukar hintalu 45 biji. Di acara hataman masal, hataman Al-Quran, disiapkan hintalu 2-300 biji. Di samping hintalu tuh ada nasi lamak di cepir nongganal, Kemudian kayak acara tujuh belasan di nasi itu ditajak bendera merah putih. Ini patua di mana-mana kah ini? Dihadapkan di depan orang yang membaca Al-Quran. Sungguh perilaku ini bertentangan dengan Al-Quran yang dihatamkan itu. Tapi setan masuk ke sini. Setan mengarahkan kita agar mengangkat budaya ini habis-habisan di waktu Al-Quran dibaca. Padahal Al-Quran yang dihatamkan bertentangan dengan perilaku itu. Kalau mau menghatamkan Al-Quran, ya hatamkan Al-Quran. Ya, kalau ingin membajui anak baju ke Arab-Araban, kan jadi masalah. Tukar akan gamis setiap harinya begamis kan jadi masalah. Namun tetek bengek yang lain ini menyeret kita kepada kepada kesyirikan budaya-budaya yang di luar Islam dicampur adukan ke dalam Islam dan ternyata Islam kalah. Yang dihatamkan tuh Al-Quran, tapi yang lebih dominan apa? Hintalu penerang hati. Bisa juga kami bawa botol lontuan guru bari. Hati pina sungsal, hati pina gelisah. Diambil sidin botolnya, Muntung sidin komat kamit, kemudian nang menutup hidung, nang meniup hidung sidin. Sidin kada mau meniup lawan muntung, picik sidin hidung sebelah, hambus akan sidin. Karuh botol tu kelihatan. Selismaan sidin. Kita mencoba betakun, kenapa guru jadi lawan hidung? Ujar sidin, karena hidung ni kada pernah berbohong. Iya memang kada pernah berbohong. Hidung kada bisa bapender seumur hidup. Tapi lemon selismaan iya memang hidung. Hidung kada pernah berbohong. Coba kita mulai tinggalkan praktek-praktek di luar di luar Islam seperti ini. Dan zikir yang kita kumandangkan kembali kepada satu rujukan yang Allah bimbing kita dalam berzikir sesuai dengan 205 surah Al-A'raf. Berzikirlah di hati. Tinggalkan suara-suara yang keras dalam zikir itu. Siapa yang mengatakan ini? Allah Ta'ala. Hitunglah zikir itu dengan jari jemari tangan kanan kita. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqadu tasbih biyamini kata Isa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihnya dengan jari jemari tangan. Dan jari jemari tangan ini kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lawan tasbih pang kada bolehkah? Ulun kada memadahakan kada boleh. Cuma Rasul kada pernah bertasbih. Pada saat kita mengatakan itu bekas tasbihnya Nabi, sungguh ini bertentangan dengan hadis sahih. Tidak pernah Rasul dalam hidupnya pakai rujian, bijian, bijian tasbih. Seking tingginya kebohongannya sengaja dihembuskan. Itu kayu pulkah bekas tasbih Nabi. Apabila diketek bebacaankah, kada bebacaankah, tetap berpahala. Apabila ada yang mau, jangan ditawar harganya. Kanyang nang jual di keramputannya, di bungulinya lagi kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, yang terakhir menghilangkan kegelisahan hati, sering-sering kita hadir di majelis yang mulia ini. Dan tolong jangan tinggalkan majelis ini sebelum majelis ini ditutup. Karena ada tawaran yang sangat indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang duduk dalam satu majelis, kemudian majelis itu ditutup dengan doa kiparat majelis. Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang ada di majelis ini. Dosa-dosa yang ada pada saat ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.